beliau sangat mulia, beliau orang yang sangat pemalu, sangat dermawan dan terhormat, mendahulukan kebutuhan keluarga dan suaminya dengan memberikan perhiasan dunia yang mahal. Mungkin beliau bermaksud untuk mendorong mereka agar mendahulukan sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang fana, sebagaimana telah dilakukan Rasulullah SAW. Kadang beliau memberikan harta kepada satu kaum dan tidak diberi kaum yang lain karena yang lain akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebagian kaum telah keberatan kepada beliau karena perlakuan tersebut, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para-para kawaris terhadap Rasulullah SAW pada pembagian harta masa perang di dalam peristiwa Hunain. Imam Ahmad meriwayatkan telah mengatakan kepada kami Ismail bin Ibrahim ia berkata telah mengatakan kepada kami Yunus bin Ubaid dan dia berkata telah mengatakan kepada Wahab bin Kerah Maulana Qurashid bahwa Usman bin Affan menjual sebidang tanah kepada seorang hanya saja orang terlambat menerimanya Ketika beliau bertemu dengannya beliau menanyakan sebabnya Apa yang menyebabkan kamu terlambat menerima hartamu Dia menjawab engkau telah menipu Setiap aku bertemu dengan orang Dia menyesatkan pemberian tanah tersebut Maka beliau berkata apa yang itu yang membuatku terlambat Dia menjawab benar Lalu beliau pun berkata, kamu boleh pilih apakah kamu meminta uang itu kembali atau mengambil darah itu. Kemudian Atta mengatakan Rasulullah bersabda, Atakallahu jannah rajulan kana sablan mushtariyan wa ba'i'an wa qadiyan wa muqtadiyan. Allah akan memasukkan ke dalam surga seorang laki-laki yang dia itu mudah di dalam menjual mudah di dalam membeli, mudah dalam menghukum dan mudah dalam dihukum. Jadi ada orang, gitu ya, itu kata Rasulullah SAW, mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, enteng-entengan saja, tidak total, tidak kemudian berakal-akalan. Wakilnya tidak mudah dalam menghukum. Maksudnya mudah dalam menghukum adalah adilnya, cerdasnya, dan juga kemudian sesuai dan menyelesaikan perkara dengan kepuasan semua pihak. Wa muqtadiyan dan juga mudah dihukum. Kalau kemudian menerima hukuman, dia ya tidak banyak protesnya, tidak banyak caranya, tidak banyak ributnya. Karena kadang-kadang bisa saja kalau pernah sebuah sebuah penahan, dia ya itu adalah kabulnya doa-doa kita menghargai cerita orang yang berdoa. Tiga orang zaman dahulu yang yang sekarang dari dalam tingkat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dia ini seorang nabi ahli ibadah. Ya Allah, jadikan aku menjadi seorang yang lebih tekun beribadah kepadamu dengan cara apa? Dengan cara berikan kepada aku rezeki setiap hari segelas susu dan dua potong roti yang tidak perlu aku bekerja untuk mendapatkannya. Jadi dia memohon kepada Allah sekarang perkara supaya apa? Gak usah bekerja tetapi dapat <clears throat> rezeki agar bisa lebih tumbuh beribadah kepada-Nya. Maka satu hari dia mendapatkan fitnah dan fitnah itu membuatnya masuk penjara dan di penjara persis seperti permintaannya dia dapat ransum dua potong roti dan segelas susu tanpa harus bekerja maka dia kemudian justru menyesali kenapa masuk penjara kenapa aku dipitnah kenapa aku kemudian diperlakukan seperti ini padahal sebenarnya itu adalah pengabulan dari doanya di doanya meminta kalau seorang tidak segala susu tanpa harus bekerja maka Allah mengabulkannya dengan memasukkannya ke dalam penjara jadi kalau berdoa itu hati-hati kadang-kadang doa yang baik pun pengabulannya tidak menyenangkan maka harus siap dengan apa yang Allah kabulkan terkait doa-doa kita ada kawan berdoa ya Allah kami datang kepadaku rezeki yang berkah saja. Bayar terjadi setelah itu mobilnya hilang. Terus modalnya dibawa lari kawan bisnis dan seterusnya dan seterusnya banyak sekali musibah hartanya. Maka kemudian dia menyadari oh iya saya kan minta rezeki yang barokah makanya yang tidak barokah dibersihkan sama Allah Subhanahu Wa Ini sesuatu yang Demikianlah Allah mengabulkan doa. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir atau Bahri dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu Talha datang menemui Utsman bin Affan dan mengatakan di luar masjid uang 50 ribu yang dulu kami pinjam 50 ribu bapak-bapak alam mungkin maksudnya dirham uang 50 ribu dirham yang dulu saya pinjam sekarang sudah ada tolong kirim salah satu anak buahmu untuk mengambilnya ke Maklum ribu ini yang dikatakan Talha diutangnya serem-serem juga ya 50 ribu dirham itu sekarang satu dirhamnya 60 ribu jadi 60 ribu kali 50 ribu 3 miliar. Jadi Usman pernah meminjamkan kepada Talha bin Ubaidillah itu 3 miliar. 60 kali 50 ribu dirham. Kira putusan untuk mengambilnya. Karena pulang puluh itu kan berat ya. Gak mungkin dibawa di enteng-enteng gitu. Nah, kira putusan untuk mengambilnya. Kata Utsman bin Affan, loh, sesungguhnya 50 ribu dirham itu sudah kami hibahkan kepada karena kepahlawanan selesai. Ini kepelawanan beliau. Al asmawi meriwayatkan Ibnu Amir mengangkat Qutb bin Auf al Hilali sebagai gubernur di daerah Karman. Maka datanglah pasukan kaum muslimin yang empat 40 ribu personel. Ketika itu ada sebuah lembah sedang di air yang menghalangi perjalanan tentang tersebut. Karena khawatir maka mereka terlambat, maka barang siapa yang berhasil melintas sampai seberang, maka ia akan mendapat hadiah seribu dirham. Mereka harus melewati tantangan yang besar ini setiap kali orang berhasil melintasnya maka berkata berikan hadiah hingga sebanyak semua pasukan berhasil melintasi aliran yang tersebut dan total hadiah yang diberikan adalah 4 juta dirham yang kemudian dia mengirim surat kepada Utsman bin Affan maka beliau menjawab berikanlah uangnya karena ia telah membantu kaum muslimin yang sedang berada di jalan Allah maka hadiah itu dinamakan dengan nama hadiah penyeberangan lembah 4 juta dirham kalikan 60 ribu hitung sendiri itu yang diberikan oleh Utsman bin Affan kepada pasukan yang dipimpin oleh Putri bin Auf al-Milani masuk Islam melalui dakwah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar orang siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang pertama dalam rombongan pertama yang hijrah ke Habasyah bersama istri beliau yang dirukai binti Rasulullah lalu kembali ke Makkah ketika mendengar penduduk Makkah masuk Islam tapi ternyata itu adalah berita yang keliru karena itu adalah terkait dengan peristiwa Baranik peristiwa Baranik apa gambaran di situ ketika Rasulullah SAW membacakan salah satu ayat Al-Quran kepada mereka, lalu penduduk Makkah merasa amat dengan takjub kepada Al-Quran itu sehingga mereka bersujud sebagaimana Rasulullah SAW sujud. Nah, peristiwa itu dinamakan peristiwa barat karena kemudian ketika mereka menyadari tersadar dari keterpesonaannya terhadap baca Al-Quran dan sujud mereka, Lalu mereka mengatakan Gharani itu yang kami sujudi tadi bukan tuhan yang Muhammad, tetapi Gharani, yang itu siapa? Gharani itu nama Tuhan baru yang mereka ciptakan kata mereka Gharani baru saja melintas di langit dan kami bersujud kepada dia bukan bersujud sebagaimana sujudnya Muhammad bahkan Muhammad itu sujud sebagaimana kami sujud kepada Gharani yang lewat di langit. Nah, ternyata orang bahwa penduduk Mekah masuk Islam agar mereka mau pulang. Maka Sayyidina Utsman sempat mendapat beserta yang ingin pulang ke Mekah dan menjelang kota Mekah baru mereka tahu bahwa ternyata berita itu tidak benar. Lalu karena mereka sudah terlanjur mereka tetap kembali ke Mekah dan ketika ada perintah hijrah ke Madinah di Yasrib, maka Sayyidina Utsman dan istrinya Ruqayyah adalah juga orang-orang yang pertama-tama untuk berangkat ke Madinah. Utsman bin Affan tidak bisa ikut perang Badar karena diminta oleh Rasulullah SAW untuk menjaga istrinya yakni Ruqayyah yang sedang sakit. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta pasukan perang Badar bagiannya kepada Sayyidina Utsman yang dengan demikian dianggaplah Sayyidina Utsman itu ikut serta di dalam perang Badar. Nantinya di masa pemerintahan beliau ada orang yang menghina Sayyidina Utsman dengan kata-kata engkau ini tidak ikut perang badar, engkau ini orang yang kemudian tidak ikut atau ridwan dan engkau ini orang yang lari di perang Hunain. Jadi Sayyidina Rasulullah dikatakan oleh orang itu sebagai engkau ini orang yang tidak ikut badar, engkau ini orang yang tidak ikut atau ridwan dan engkau ini orang yang kemudian lari di dalam perang Hunain. Kata Utsman bin Affan ada tentang perang Badar, maka memang tidak ikut tetapi dianggap ikut sebab menjaga putri Rasulullah di saat sedang sakit. Lalu beliau setelah pulang dari perang Badar memberikan rampasan perangnya kepadaku. Ada tentang bayar Ridwan bagaimana mungkin aku akan ikut serta bayar Ridwan itu untuk aku. Karena bayar Ridwan itu terjadi ketika Sayyidina Utsman diutus Rasulullah ke Makkah dan datanglah berita bahwa Sayyidina Usman dibunuh. Lalu Rasulullah dalam bayat Ridwan itu mengatakan ini adalah Tuhan Usman, mari berbayat kepada untuk Usman. Maka bagaimana aku ikut aku kan tidak ditahan di Mekah oleh orang-orang Quraisy dan yang ketiga tentang perang Hunain aku mengikuti tetapi bukankah Allah telah mengampuni kami kalau Allah sudah mengampuni kami mengapa aku mungkin mungkin lagi wahai saudaraku jadi ini tentang Sayyidina Usman bin Affan Ketika istri beliau Ruqayyah meninggal, Rasulullah menikahkan dengan adiknya yang bernama Ummu yang juga meninggal ketika menjadi istri beliau. Beliau berdalam perang Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah dan juga Khaybar Tabuk dan beliau memberikan kepada Utsman satu kepemimpinan dalam beberapa kali syariah. Ada juga dalam Jaisul Usra, Utsman bin Affan memberikan bekal dan unta kendaraan beserta perlengkapannya untuk 3000 orang. Dalam jenis usrah yang perang tabuk, ketika orang-orang datang kepada Rasulullah SAW, mereka ingin sekali ikut perang tabuk tetapi tidak bisa berangkat karena tidak memiliki bekal, maka Sayyidina Usman mengeluarkan hartanya untuk memberikan bekal kepada 300 ke 3000 orang ini yang berupa kendaraan, juga makanan, pakaian, dan semua kelengkapannya. Maka Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk sendiri Utsman bin Affan. Dari Abdullah bin Samurah pada satu hari Utsman bin Affan datang membawa seribu dinar, seribu dinar, seribu kalikan satu juta, berarti dua koma satu miliar diadakan Rasulullah SAW kemudian diletakkan dan Rasulullah pun mendoakan Utsman dengan kata-kata demi Allah tidak ada dosa bagi Utsman setelah hari ini. Kemudian juga sumur Roma. Sayyidina Utsman bin Affan ketika sampai di Madinah, maka beliau melihat kaum muslimin harus bersusah payah membeli sumur, membeli air untuk keperluan sehari-harinya di sebuah sumur di dekat kampung beliau yang bernama Sumur Roma. Sumur Roma itu dimiliki oleh seorang Yahudi yang Yahudi ini amat sangat kikir di dalam berbagi dan dia menjual airnya dengan harga yang sangat mahal. Kasih Usman satu hari mendatanginya dan mengatakan bolehlah bolehkah aku beli sumur itu kata orang Yahudi itu rupanya juragannya Quraisy mau berbisnis air juga iya kata saya Usman aku menangi berbisnis air wah kalau begitu eh, aku mau jual berapa harga yang kau tawar Sayyidina Usman berapa yang kau inginkan Orang itu mengatakan aku mau menjual tapi tidak semua akan berjual separuh saja dari sumber itu bagaimana caranya jual separuh nantinya kita bagi hari-hari itu menjadi satu untukmu dan satu untukku jadi belilah separuh harganya 12.000 dirham 12.000 dirham untuk apa? caranya nanti sehari jatahku sehari jatahku pada hari aku harus mendapatkan jatah aku akan menjual lainnya pada hari kau mendapatkan kenapa boleh jual air kata Utsman aku setuju ini 12 ribu hak dibeli oleh Syedin Utsman maka pada hari ini giliran Syedin Utsman kenapa dia memanggil seluruh penduduk yang biasa untuk mendapatkan air di sana, beli air di sana dan mereka diberitahu oleh Syedin Utsman ambillah oleh kalian air untuk keperluan dua hari gratis. Jadi penduduk kemudian mengambil air untuk perluan dua hari gratis. Pagi hari berikutnya, si Yahudi ini jualan air. Tidak laku seharian. Kenapa? Karena kemudian si Rasul telah meminta orang-orang untuk mengambil air dalam keperluan dua hari. Maka tadi kau menipu. Tidak, si Rasul. Siapa yang menipu? Kau bilang jatahnya seharian, jatahmu sehari. Itu seperti apa yang kau katakan, tidak mengakali apapun itu. Ah, terserahlah. Yang jelas sekarang aku jual sepuluh-sepuluh ini. Ayo bayar. Tapi tidak dua belas ribu. Berapa? Delapan ribu saja. Bagaimana? Baiklah, daripada aku tidak dapat apapun. Akhirnya dibayar oleh Sayyidina Rusman ditambah delapan ribu dirham. Sudah total harga semua itu adalah dua puluh ribu dirham. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak ada bahaya bagi Utsman setelah apa yang dilakukannya hari ini. Kemudian ada satu peristiwa lagi terjadi ketika pada satu waktu Madinah dilanda kelangkaan bahan pangan. Kelangkaan bahan pangan ini amat sangat banyak besar karena harga bahan pokok menjadi amat sangat tingginya. Tepat pada saat itulah kafilah dagang Sayyidina Usman berkekuatan 700 ekor unta lebat datang ke Madinah. Suaranya sampai menggetarkan bumi. Ada 700 unta pengangkut bahan yang kemudian datang ke Madinah. Maka di gudang Sayyidina Usman antrelah para juragan Madinah untuk mendapatkan barang dagangan itu karena bisa dijual dengan harga sangat tinggi di Madinah. Ada terpula yang menawar, ayam Usman, ku dua kali lipat. Berapa kau beli di Syam, aku bayar dua kali lipatnya. Kata Rasulullah, sudah ada yang menawar lebih tinggi daripada itu. Kemudian sudah ada yang mengatakan saya dua kali lipat, saya bayar, saya bayar tiga kali lipat. Berapa kau beli di Syam, akan saya bayar tiga kali lipat dengan uang saya. Kata Mas, waduh maaf, sudah ada yang lebih tinggi daripada itu. saya lagi empat kali lipat, saya bayar empat kali lipat. Kalau kau mau menjualnya kepada aku, Sayyidina Utsman tidak ada berpikir daripada itu kalau ada yang mengatakan saya Utsman gila kau ini bertop ini lima kali lipat saya bayar kalau kau memang mau berjualan lima kali lipat saya bayar semua barang daganganmu ini kata Sayyidina Utsman mohon maaf sudah ada yang lebih tinggi daripada itu menawar kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala Utsman maka seluruh barang dagangan yang datang tujuan sekotang beserta muatannya itu disadakalkan untuk penduduk Madinah. Tepung-tepungnya untuk masakan, buah-buahannya untuk juga dibagikan, sementara untanya juga disembeli untuk bahan pangan seluruh penduduk Madinah. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Maka menurut Imam Asyur dalam berubah untuk asbab inilah sebab turunnya ayat di dalam Al-Quran berbunyi Ya ayat nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati Kata Allah Subhanahu wa taala Ya ayatun nafsul mutmainnah wahai jiwa yang mutmainnah jiwa yang tenang irji'i kembali engkau Bila Rabbi kepada Rabbmu, penciptamu, penguasamu, pemilikmu, pemberi rezekimu, pengatur segala urusanmu, kan dalam keadaan rela. Siapa yang rela? Kita. Yang rela adalah yang kembali itu dia lagi dirilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rela juga dirilai senang dan kemudian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh minum kata Allah Subhanahu Wa Taala maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Walaupun dijatuhi dan masuklah ke dalam surga. Ini yang menurut Al-Imam Jalal bin Asyuti Al-Lubab menurut Asbab Nuzul Sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa yang tadi kita ceritakan Dan ayat ini adalah untuk Sayyidina Usman bin Affan jadi Rasulullah tidak pernah yang dipanggil Ya itu nafsul kebaikan. Kenapa? Menurut nah, sebagian pasir Karena nanti Sayyidina Usman adalah maktul madluman Orang yang akan terbunuh dalam keadaan tertolimi Maka Allah menyambutnya dengan sambutan yang istimewa Yaitu ya itu nafsul mutmainah Keistimewaan Sayyidina Usman bin Affan Imam Bukhari dalam sahihnya bab menakib Usman bin Affan Abu Amr al-Qurashi beliau mengatakan Rasulullah bersabda mayyakfira bi'ruma falahul jannah fahafaraha Utsman kata Imam Bukhari dalam riwayat beliau Rasulullah bersabda barang siapa yang membeli suruh Roma maka baginya surga nah ternyata yang membelinya adalah Usman bin apa. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man jahaza jaisal usra pada jannah wa jahazahu Siapa yang kemudian memberi bekal untuk pasukan usra maka baginya surga dan Usra memberikan bekal untuk 3000 pasukan Jaisul Usra. Dari Abu Musa al Radul Rasulullah masuk ke dalam sebuah kebun dan memerintahkan aku untuk menjaga untuk kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki minta izin untuk masuk maka beliau bersabda dan lahu wa basyarahu bil jannah Berikan izin kepadanya dan beritakan kegembiraan kepadanya bahwa dia berduduk surga. Fa'ila wa Abu Bakar. Ternyata dia adalah Abu Bakar. Tumaja'a akhar yastadzin. Kemudian datang seorang lelaki yang lain minta izin. Faqala maka Rasulullah bersabda lahu wa basyarhu bil jannah. Izinkan dia masuk dan ceritakan kabar gembira untuknya dengan surga. Fa'ilah Umar. Maka ternyata itu adalah Umar bin Khattab. Sumaja akal yastadzin. Kemudian datang seorang lelaki yang lain yang minta izin. Pasakata unai haram maka Rasulullah SAW itu terdiam sejenak dengan mata yang menerawa dengan wajah yang sedih. Semakala maka kemudian beliau bersabda, "Itulah lahu berikan izin kepadanya, Wabashyarhu bil jannah." Wabashyarhu bil jannah ala satu satusibuhu. Dan berikan kabar gembira dengan surga disertai dengan musibah yang akan menimpanya. Fa'ilah huwa Utsman bin Affan kata Abu Musa Asy'ari, ternyata itu adalah Utsman bin Affan. Di kepada Abu Bakar Siddiq, Umar diberitakan kabar gembira dengan surga, tetapi kepada Utsman bin Affan diberikan kabar gembira dengan surga disertai dengan musibah yang akan menimpa beliau. Pernah juga Rasulullah SAW ada bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman di atas gunung Uhud, lalu gunung itu bergetar. Ketika itu Rasulullah kemudian mengatakan kepada Ubud, bahwa Ubud, tenanglah, sesungguhnya yang ada di atasmu hanyalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid." Maka kita bisa lihat nabi adalah beliau sendiri, siddiq adalah Abu Bakar Bapak Agus sementara dua orang syahid adalah Umar dan musnah. حسب أغار أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدا kata Rasulullah sambil menggendungkan kaki di gunung Uhud tenang orang Uhud di atas itu tiada lain hanyalah seorang nabi seorang sidik dan dua orang syahid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada zaman Rasulullah Alaihi Wasallam kami tidak menyamakan abakan dengan sahabat yang lain kemudian sudah itu adalah Umar dan kemudian sudah itu adalah Utsman Utsman adalah pemilik rasa malu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad satu hari datanglah Abu Bakar as kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sedang berbaring di tempat tidur maka ketika Abu Bakar datang beliau memberi izin dan beliau masih dalam posisi mula setelah Abu Bakar selesai dengan urusannya datanglah Umar dan Rasulullah tetap dalam keadaannya ketika Umar pergi datanglah Utsman Ternyata kemudian Rasulullah membenahi posisi duduknya, merapikan tempat tidurnya, dan kemudian menyebut Usman. Maka Aisyah bertanya, kenapa kau sambut demikian kepada Abu Bakar saja, kepada Umar tetap saja, tapi kepada Usman kau merapikan diri sedemikian lemah. Kata Rasulullah SAW, karena malu kepada Utsman dan bagaimana mungkin aku tidak malu sebab bahkan malaikat pun malu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Akamu umati Abu Bakrin, wa asyaduha billahi Umar, wa asdaquha hayaan Utsman, wa a'lamuha bil halal wal haram wa bil jalal, wa aqra'uha li kitabillah Ubay Ubay bin Ka'ab, وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح Arham ummati Orang yang paling penyayang di kalangan umatku Abu Bakar adalah Abu Bakar Wa asyadduha fi dinillah Dan orang yang paling keras Dalam menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Umar Wa asdaquha hayaan Dan yang paling baik Paling jujur paling indah dalam rasa malunya adalah Utsman. Wa a'lamu bil halal wal haram dan yang paling mengetahui soal halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Wa aqrabu kita bilang dan orang yang paling memahami kitab Allah adalah Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamu bil fara'id dan orang yang paling ngerti ilmu waris dan matematika adalah Zaid bin Thabit. Dan setiap umat memiliki amin para kepercayaan umat Wahid hadhihi ummah dan amin atau kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi ini kan keutamaan beberapa sahabat yang disebut oleh Rasulullah SAW yang paling percaya Abu Bakar, yang paling keras dalam beragama umat, yang paling pemalu Usman, yang paling penting halal haram adalah Mu'ad, yang paling ahli dalam kitab Allah adalah Ubay, yang paling ngerti ilmu waris adalah Zaid, dan amin atau kepercayaan ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sufyan bin Ya'qub meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Inni ra'autu anni wudi'tu fi kafatin wa ummati fi kafatin fa'adantuha." Suma wudi'a Abu Bakr fi kafatin wa ummati fi kafatin fa'adalaha. Suma wudi'a Umar fi paten wa ummati fi kafatin fa'adalaha. Thumma wudi'a Utsman fi kafatin wa ummati fi kafatin fa'adalaha. Rasulullah bersabda, aku melihat aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain. Ternyata aku lebih berat. Kemudian Abu Bakar diletakkan pada sebuah timbangan dan umatku yang lain diletakkan pada sebuah timbangan yang lain. Ternyata aku lebih berat. Dan aku melihat Umar diletakkan pada sebuah timbangan, lalu umat diletakkan pada timbangan lain, umat lebih berat. Dan kemudian aku melihat Usman diletakkan pada satu timbangan dan umat diletakkan pada timbangan yang lain maka usmat terimanya insyaallah dan lagi yang lebih menakjubkan Imam Ahmad meriwayatkan ra'aitu Kubayl al-Fajr ka'ani uqtitul maqalid wal mawazin fa'amal amal maqalid fa mafatih Wa'amal mawazin fa hiya yuzar biha فوزنت في كفة موضعا أمتي في كفة فوزنت بهم فرجعت ثم جيء بأبي بكر فوزن فوزن بهم ثم جيء بعمر فوزن فوزا بهم ثم جيء بعثمان فوزن فوزن بهم ثم رفع sama intinya bahwa ketika ditimbang antara Rasulullah, Abu Bakar membantu Utsman dengan iman, maka mereka semua jauh lebih berat daripada umat di dalam keimanan yang benar Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga telah berwasiat kepada Utsman bin Affan, "Ya Utsman, Allah asa ayyul bisata qamisan fa in ara'aka al-munafiqun ala kham'aini fala tahlaqu hatta talqani salatan." Wa Utsman hati orang-orang gitu ya. Bahwa nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepada sebuah kamis, sebuah pakaian kebesaran. Kalau kemudian orang-orang munafik ingin agar kamu melepaskan, maka janganlah kamu lepaskan sampai kamu bertemu denganku, sampai kamu bertemu denganku, sampai kamu bertemu denganku. Jadi bahwa Utsman nantinya akan terbunuh dalam keadaan terlalu dan ditutup untuk mundur, Rasulullah sudah memberi wasiat kepada Utsman, jangan mau melepaskan, jangan mau mundur, ya karena itu adalah apa yang diamankan oleh Allah kepadamu mereka akan memakai kain mereka eh, Allah subhanahu wa taala yang akan memakai kain gamis kepadamu lalu orang-orang nafik yang ingin agar kamu melepasnya dan Rasulullah bersabda jangan dilepas sampai kamu bertemu dengan aku komis baju yang lengannya lebar namanya Kamis kalau dalam bahasa Indonesia bisa jadi kamis. nah kita ikut di hari kiamat di hari kiamat itu waktunya jadi golf nah kalau ada kawan namanya Aspergam belakangnya gitu ya itu karena salah satu keluarga Pak Alami Aspergam itu aslinya Aspergam kita ikut hari kiamat kemudian berikutnya Aspergam gitu. Kayak orang Yaman kalau ketemu orang Mesir bingung. Karena dialek Mesir yang jadi gin itu jin. Dialek Yaman yang jadi go itu a. Maka orang Mesir bilang gamil apa maksudnya? Padahal orang Mesir maksudnya jamil. Orang Yaman artinya pamil apa pamil? Kayaknya nyambung. Sayyidina Usman pada suatu hari datang kepada Rasulullah dan beliau dalam keadaan tertutup di mukanya. Jadi Utsman itu suka juga pakai cadar. Ya, pakai cadar bukan eh, Saya, Imam Syafi'i Rasulullah bahkan memfatwakan wajib juga memakai cadar bagi laki-laki yang tampan. Yang seperti apa? ya bisa bikin wanita iris jari gak terasa itu memang pakai pakai cadar ya seperti ini. Nah, Sayyidina Rasulullah satu hari mendatangi Rasulullah dalam keadaan muka beliau ditutupi oleh cadar. Maka Rasulullah mengatakan laki-laki yang menutup ini akan terbunuh dalam keadaan tertutup.